الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرات الأفاضل سادة العلماء والمشايخ على إزاء wa fil muqaddimah sahibul fadilah Kiai Haji Sadiq Hamzah di Maizuh yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah Bapak Hendi Wali Kota Semarang dan segenap pejabat yang hadir para bini sepuh sesepuh khususipun pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah Suriatan Tanwidiyatan pengurus Nahdlatul Ulama cabang Semarang para bapak-bapak ibu-ibu Nahdiin nahdiyat muslimin muslimat Ansor, Fatayat, Banser, dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-91 atau menurut penanggalan Masai ke-88. Mudah-mudahan kumpul kita dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Barokah, manfaat, fit wa dunya wal akhirah Panjenengan sedaya kala wau didangu Kiai Sodik seneng NU apa ora? Jawabe muni seneng. Seneng menika macam-macam, Ana sing seneng mergo tanda gambare. Seneng karo Kiai Sodike. Apa seneng karo apane? Nek kula sing ditakoki kowe kok seneng NU NO, niku jawabane dawa banget. Sak mau idhoan dhewe iki. NU NO menika setunggaling organisasi sing aneh unik bahasane Pak Ganjar Pranowo unik tidak ada tunggale Orang kayak Golkar ora kaya P3 ora kaya PKB ora kaya HMI ora kaya Orakoyo ora kaya FPI NU menika sadurunge dadi jamiah atau organisasi menika sampun wonten jamaah wonten komunitas-komunitas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Kalimantan, Sulawesi ada komunitas-komunitas kiai pesantren, santri, masyarakat pesantren. Kiai-kiai pesantren yang mempunyai ciri-ciri khas yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai lain. Mulane oka kok anggil ulama, ini kini ulama pirang-pirang. ono ulama gawean pers, ana ulama gawean partai politik ana ulama gawean pemerintah ana ulama gawean dhewe komunitas yang dipimpin oleh ulama-ulama pesantren itu ada di mana-mana ini kiai pesantren itu mempunyai ciri khas pertama dia orang yang sangat Indonesia yang sangat menyintai tanah airnya mulane kalau nek kandha di dindi wong NU kuwi ojo lali wong NU kuwi wong Indonesia yang beragama Islam pisan malih wong NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia bukan turis di Indonesia ini nek koyo Ashari M Top dia bukan orang Indonesia jadi kalau Indonesia hancur dia tidak peduli tapi kalau orang Indonesia kemudian tidak peduli Indonesia-nya rusak itu sudah keterlaluan tidak bisa masuk akal kita kiai-kiai NU niku sejak Hadratus Syekh Hasyim As'ari sekolah sinau ya Masjidil Haram bersama-sama kawan-kawannya dari berbagai negara yang terjajah asing itu berdoa di multazam untuk kemerdekaan tanah airnya masing-masing. Mulane wonten tiang Arab namini Muhammad Asad Sihab, seorang wartawan yang pernah di Indonesia menulis buku dengan judul yang luar biasa. Kulo nemu buku menika terbitan Kuwait. Pun kulo terjemahake ketoke harus dijemahno Kiai Sodik ning cara Jawa gandul. Judule Al-Allamah Muhammad Hashim As'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Niku nek diterjemahno harfiah Maha Kiai Muhammad Hashim As'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. mulane niku Kiai Hasim sak pengisor wis kaya wasiat kabeh kudu memperjuangkan Indonesia piye supaya api Indonesia termasuk putune sing namine Gus Dur barang niku niki pertama kedua pemahaman keislaman para kiai-kiai pesantren itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul kiamah kok amin mengiki fakta kok diamini harapan itu yang diamini mau NU segini iki apa kiai kiai pesantren tidak seperti umumnya mubalek mubalek yang dengan enak mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda innamal a'malu bin niat saudara-saudara koyo koyo ndik ini nih kancing Nabi. Makanya niku ditakoki itu mereka niku. Kue kok iso muni nek iku dawuhe Kanjeng Nabi saka sapa? Nek kiai-kiai pesantren sakit jawab. Kulo sampean takoki dari mana? Kulo jawab, kulo saking guru kulo Kiai Bisri Mustafa saking guru kulo Kiai Ali Maksum saking guru kula Kiai Makhrus Ali saking guru kula Kiai Marzuki Ali saking guru kulo Syekh Yasin Al-Fadani saking guru kulo Syekh Abdul Halim Mahfud mangke sing ditakoki guru-guru kula Kiai Bisri ditakoki kowe kok iso kondo karo Mustafa Bisri nek iki dawuhe Kanjeng Nabi saka sapa kula saking Syekh Umar Hamdan Umar Hamdan ditakoki saka sapa? Saka Syekh Faleh. Terus ngantek tekan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amang kana dijrotu ya Allah wa rasuli wa hijratu ya Allah wa rasuli ah, terus Kanjeng Nabi Muhammad saka malaikat Jibril malaikat Jibril saka Allah azza wa jalla Ana oh, no ngaji ikhya ono urutane sambung silsilai mata rantai dari guru ke guru dari guru ke guru sampai Imam Muhammad bin Muhammad Muhammad Al-Ghazali at sedoyo niki pertanggung jawaban ilmiah yang tidak ada duanya tidak ada duanya Nah makanya sampai ditakoi. Dari mana sampai tahu kalau ini hadis dari kanjeng Nabi? Saya baca majalah Al-Hidayah. Lo majalah itu tutup piye? Redaksi bubar. Tanggung jawabnya gak jelas. Ada kelompok-kelompok kiai itu kebetulan di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Kalimantan Sulawesi ada. Mereka kumpul. Kalau kata sahabat Ali, sesuatu yang tidak benar saja, kalau di disistematik, diatur dengan rapi, itu mengatakan yang benar. Yang batil itu kalau ditandem bisa ngalahkan yang batil. Apalagi ini adalah apalagi ini adalah Kalau ditandim alangkah sangkil dan mangkusnya alangkah efisien efisien hmm, efisiennya terus dari jamaah menjadi jamiah Nahdlatul Ulama tahun 26 91 tahun yang lalu komunitas-komunitas itu tadi mengorganisir diri menjadi jamiah Nah, faham para kiai-kiai itu juga paham mayoritas umat Islam di pemahaman mayoritas umat Islam. Jadi sampean niki wong-wong NU aja blerengen nek ana ketoke kok wong Islam kok pemahamane ketoke kok luwih gagah. Tak uang wong ketoke gagah kaya-kaya untuk beslit kok Gusti Allah makili Gusti Allah sendiri ngapling-ngapling swarga ambek ngerokok, we neng neraka, aku neng swarga. Ana sing jadi berbalik 180 derajat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai pesantren itu mengajak seperti yang dianjurkan Al-Qur'an. utuilah ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah tapi mereka tidak mengajak tapi membuat lari orang dari Islam sampai nek ini ciri ini ngoten niku nek wong NU ngajak nek liyane kudu nyepak dadi sing liyane jahanam kabeh mok ndikne tok sing ning swarga kulo niki batin iku engko gak kesepian swarga niku lumangsane mok sak Semarang ngono ae rumangsane arduhas samawat wal ard al jannatu arduhas samawat wal ard mok dinggoni ndekne ton glondang nah, <laughs> gak ono akal ring diakal niki supaya sampean mantep kula kandhani kula pun keliling dunia kula pun ngecek pemahaman-pemahamané e tokoh-tokoh Islam di dunia. Termasuk Grand Sheikh Al-Azhar, termasuk Grand Mufti Syria. Pun kula tuki kabeh, kula kepengin nyocokno pemahamane NU kalih beliau-beliau itu. Dan pelek pelek pras. Ngantek kula duwe keyakinan nek dawe Kanjeng Nabi alaikum bisawadil a'zam netepono siro kabeh ning golongan yang terbesar Kulo yakin itu yang dimaksud adalah NO. NO. NO menurut survei terakhir mereka pitung puluh yuto. Pitung. Sayangi sing nyurvei ora NO dewi. Wong liya sing nyuwe wong liya pitung puluh yuta berarti ini sekitar 30 kali penduduk Saudi Arabia tiga kali penduduk Australia 70 juta pinten 70 juta mulane ana pes barang niku no mesti wah menggiurkan mereka wonge 70 yuta muslimate mawon tercatat nih muslimate rada rapi niku tercatat ada 22 juta jadi pemahaman Islam sikap kemasyarakat Islam menikah sampun disusun dirumuskan dalam apa yang disebut khitoh Nahdlatul Ulama. mulani sapa wae sing dadi pengurus NU NO, ora kena ora moco khitoh. Mergo nek ora moco khitoh, engko prilakune iso bingungno warga NU NO sing moco khitoh. Pengurus sing ora moco khitoh bingung no warga NU NO sing maca kita. pintu-pintu pintu warga ini pun maca kabeh. Terus bingung lho kok ngono. Salah satu sikap kemasyarakatan NU NO yang sudah dirumuskan di dalam khitoh Nahdlatul Ulama adalah sikap tawassut wal iktidal niku nih. Wong NU niku tengah-tengah sederhana, tidak tataruk ke sana, tidak tataruk ke sana. At-tawassut wal iddal. Kalau berlebih-lebihan itu jelas bukan sikap yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Sikap tawasud wal iddal. Nek teng mriki niki namine tataruf bahasanya pejabat ekstrim sampai nek teng mriki niki mboten sakit mereka isane mau orang tok nek mriki tiba sampai, nek sampean teng mereka mriki niki niki nggih tatarruf niki. Ekstrim. Sampeyan mboten saged mriki mergo tiba sampeyan mriki. Nah NO to mriki iki. NO to mriki iki. Nek sampeyan teng mriko mangke sing mriko merasa sampeyan jauh. Tapi kalau sampeyan teng mriko sing mriki merasa jauh tapi nek jantung mriki sedaya merasa dekat itu NU umpama kok ana sing nyenggol-nyenggol kita masih tidak akan jatuh kemana-mana singgol kok ini isih ora tipu singgol kene karena kita di tengah itulah yang disebut dalam Al-Quran ummatan wasato kita adalah ummatan wasato umat tengah-tengah jadi wong NU ora kena petentengan berlebih-lebihan dalam segala hal. Sikap itu harus dijaga. Poso-poso terus nyuwiping warung. <laughs> Mesti bukan orang NU. Mas kurang. Lah iya lah wong poso-poso. Wong poso-posone dhewe wong golek pangan kok ditutup itu piye akale ning ndi mergo ora ngaji ngajine ratutup tutup ngajine ora ngantek tekan menduwur tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaji ngajine tekan majalah niku wau wow. lha wong poso niku Orang mau wong Jakarta tak wong Semarang tok kalau ditakuti wartawan itu bagaimana Gus orang yang nyuiping bulan Ramadan supaya warung tutup lelapo ditutup untuk menghormati Ramadan Lus, sejak kapan Ramadan minta dihormatin? Oh, dari dulu sudah terhormat. Lo itu bagaimana? Saya ini orang Rembang, poso-poso ke Jakarta. Saya ngorong lapar, saya boleh muka di Jakarta. Ngaji ya? Saya boleh muka. Lah kalau saya ke Jakarta, kelaparan, kehausan, mau muka ndak ada warung buka. Nggak kapiran saya poso tidak makan tidak pertama itu kedua perempuan Jakarta itu sama dengan perempuan Semarang tidak semua puasa di bulan Ramadan itu nggih kan pembatun yuk? lu kalau perempuan Semarang itu bisa masak sendiri gawe tumpeng pinter nah, tapi kalau perempuan Jakarta itu kebanyakan wanita karir Masa nggak bisa? Warung tutup kabeh dia nggak poso. Nggak dipikir. Kenapa nggak dipikir? Karena terlalu beli beli berlebih-lebihan. mulanya wong eno rasa usah berlebih-lebihan. Nggih. biasa-biasa ngono ae. Gusti Allah pirsa kok potonganmu ae dadak. <laughs> Itu Gusti Allah potong lho kok kaya yo-yo iki nek delok potongane muasal briga brigi wong disirikno dibitano dak karu karuan kaya yo yo <laughs> sampeyan mboten usah ngoten nggih ora usah dipadoni wis ben ngono dianggap tontonan ngoten mawon eh nggo isen-isen donya <laughs> ampun dilari pun sampeyan mantep mawon jenengan iki barengane kalih mayoritas umat Islam di dunia. Janji mboten NO yes, minoritas ngoten mawon Islam niku, ngoten mawon. Mbok sampeyan hitung dhewe ampun. Minoritas. Jadi jenengan nek muni seneng karo NO melok kiai saged dipertanggungjawaban. Sampeyan umpamane kok kowe kok ngono ana sapa kula dawuh iki sadik ngoten niku mangke kersane iki sadik sing jawab onten bergelindan ilmunya itu bergelindan yai yai NU menika ora sembarangan comot sana comot sini ndak mulane kiai-kiai sing NU sing lawas-lawas kiai itu sakniki nggih ana sing wis Masya Allah terpengaruh mata ni. Rumang sana kiai NU kurang gagah Kurang gagah, kiai NU kurang gagah Ape kok ape, ape kok ape Ibu apa iku? Kok kau ono sing 16 blas iku apa? Lho mergo kiai-kiai niku sing dicekeli dawuhe Quran utu ya sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sing dicekeli dawuhe Kanjeng Nabi yasiru wa la asiru ajak mereka wala tunafiru aja mbok kongkon do mlayu memberat berarti umat saja itu tidak boleh karena mereka bisa lari niku kiai-kiai konon kiai anjing dia akeh-akeh NU niku kiai ini kiai desa Kiai Indonesia ora pati gagah, ora bahasa Indonesia ya pecetat-pecetot kayak Kiai atau ngoten lah. <laughs> Oh, tapi kualitas ilmunya bukan dari penampilannya. Nggih. Okay. Anu niku kiai-kiai bangsa Kiai Soding niku. Mboten kok terus ngongkon wong gue, gue kudu ndang sembayang, bar sembayang terus kasih orang jahanam mboten ngoten. Mboten nanti ngongkon-ngongkon lho. Oh, wong tengene Rembang niku mara tuwa kula niku gawe musola, Musala pun dadi. Wis wong sing do mriku niku. Pancen daerahe daerah mboten do kamu Damel sae. Terus mara tuwa wedok ulat, matur kali, malah tuwa kakung. Pak kok orang mbok wulang-wulang Pak wong-wong iki wis dong. Wis do ning musala ngene gak mbok wulang-wulang. Jawabnya Kiai Basuni mertua saya. Aja kesusuah ben seneng sik embekan langgar. Ben seneng. Rasa kesusu. Ya <laughs> iki wong iku kesusunan, wong iki diplokono-plokono kandhangake kaya dikning niki sing kula aturake bolak-balik teng pundi-pundi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin tertinggi kita itu adalah manusia yang paling manusia yang ngerti manusia yang memanusiakan manusia kiai-kiai pesantren itu ingin seperti itu ingin jadi menungsa, sing ngerti menungso menungsake menungso saat ini nggih kata pemimpin-pemimpin sing ketoke menungso e, tapi ra ngerti menungso dewek ini ahli wiridan ahli zikir ono sing moro mbah kula niki kok sumpek mawon manah kulo mbok jenengan ijazahi Mbah wiridan wacanan ben kula saged adem ngoten dada kula niku jawabane simbah ya iki ya tak ijazahi kowe ayat kursi iki diwaca pendak bal salat ya ping 35000 ya niki jenenge ora ngerti wong lumangsane wong ku sing di ini nek ora kaya ini ora wong misalnya kathah tiyang sing nganggep wong niku ya kaya ndikne nek ora ini orang ora wong mm, mau cepat Fatihah isih gratul-gratul kon maca ayat kursi puluh lima ewe semaput lho <coughs> orang ngerti wong kiai-kiai pesantren sing menurut ajaran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngerti uang uang niku ono sing tingkat TK, SD, malah PAUD. PAUD. Uh, dewe-dewe. Penyikapannya juga harus berbeda. Tidak di dikebiahuyah, di, apa meneh mau dipajak nawa dewe Malah ono sing nemen malih, ono sing nemen malih sing duwe pendapat nek kiambake muring-muring berarti Gusti Allah muring-muring. Niki jan <laughs> koplo tenan. Kiambake mboten seneng niku rumangsane Gusti Allah mesti ra seneng. Lho, niku apa gak rumangsa nek ngono iku sirik ngono. Madakno awake karo Gusti Allah. Rumangsane Gusti Allah ya pecicilan kaya ndekne. Mergo gak ngaji. Gusti Allah niku duwe asma sifat syakur. Gusti Allah niku gak ada sifat napa? Syakur. Ngerti sampean maknane syakur? Napa maknane syakur? Kiai-kiai sing kene iki. Syakur niku moho nerimake. Moho nrimake Gusti Allah niku maha nrimake Anggere sampean ora duwe niat ngelawan Gusti Allah pun sampean ake semampu sampean ditompo karo Gusti Allah kula salat kula ngeten iki ditompo nang mboten kowe niat nglawan Gusti Allah apa gak kula kepengin ngepas-ngepasake sakit, kula nggih ngeten iki Ora apa-apa. Niku maha nrimakne niku ngoten niku. Kurang-kurang sithik. nih ndik apa nih Gusti Allah kok. Nek ngongkon kudu ngene, nek gak ngene jahanam iku. <laughs> Nggih. Pokoke jenengan nek melok kiai-kiai NU, kiai-kiai sing pesantren nggih. Niki niki <laughs> kiai-kiai pun ya niku wau ono sing gawean ana sing gawean pers ono sing gawean partai politik ono sing gawean Dewi. Jadi ini kadang-kadang bingung mulane ini kula aturake ciri-ciri orang girl, ono, ustad kiai apa ustad sakniki istilahnya ora kiai ustad rada modern naik kiai ra ketok desa nek sing kutha-kutha ni ustad lho ana ustad kok tukaran kalau tukang les peker wah ini ini kok ini kok ning nalar ora tok boten <laughs> apa ora duwe lawan sing imbang ngono apa piye ngono lho lu ngono yo kok enek jamaah pirang-pirang gumun aku Indonesia ini macam uangnya uangnya apian banget. Gitu. uangnya apian. Pokoke serbanane gembelo ngono wis wah wong bersuah, bongkus ra karuan. Serbanan terus cobaan, wah wes top pokoke ini, niki maha ustad maha kiai. Mergo ustate dhewe jamaahe yo gak paham rumangsane jubah karo serban karo jenggot iku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumangsane jubah karo serban menika pakaiane Islam pakaian Islam pakaiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki mergo gak maca sejarah sing serbanan jobahan jenggoten niku ora mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok Abu Jahal nggih nggih lho sampean tingali Abu Jahal nggih serbanan ya jobahan ya jenggoten mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai budaya lokal tidak ingin membuat model pakaian sendiri kanjeng Nabi seperti biasanya selalu memberikan arahan perintah ajaran itu yang longgar biar tidak terlalu mempersulit umatnya di dalam berpakaian namun ditentukan nutupi ngaurat titik modelnya terserah tapi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih model pakaian daerah yaitu serban jubah lungkurak jumbuh karo Abu Jahal karo Abu Lahab ndak peduli jumbo. nyatane orang orang sing jumbo, sebab selain serban dan jubah ini ada ciri yang membedakan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Jahal. Serbanan, jenggoten, jubahan, raine mesem, berseri-seri anjing Nabi. Serbanan, jenggoten, jubahan, raine sangar, Abu Jahal. Lho nggih, niku titanane lah sakniki terserah sampean. Men jubahan, serbanan terserah. Tapi nek jenengan raine sangar. <laughs> Iku kudu nganggo nalar. Kanjeng Nabi menika dijuluki Basam. Basam ini artinya air mukanya ini tersenyum terus. Jadi ini ana sekabat sumpek Badi curhat datang kancing Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sowan kancing Nabi ningali pedanane kancing Nabi. Durung curhat sumpek hilang. Lagi ora. Ora sumpek ra apa. Nyawang nih senep apa ini? Pakaian tidak mempengaruhi apa-apa mulane mbiyen Gus Dur niku pakaiane batik. Niku nih ya itbak Kanjeng Nabi. Itbak Kanjeng Nabi, mergo nganggu pakaiane daerah yang mbak Daerah mereka nganggu batik kabeh, ya mbak nganggo batik. Padha kalau Kanjeng Nabi, yang nganggu jubah, nganggu jubah. Itu loh Jadi arah dhewe ora iso nih antara Antarane Arab mbek Islam nih <laughs> sana angger Arab wah sampai nak tengene Arab mereka buajingane nggih kathah hmm, padha mawon <laughs> malah saya teng mriki mriki guyup rukun ini, muga-muga guyub terus gak? senajan ana pilpres <laughs> niki awake dhewe niku ndongakno muka-muka lu nek sing calon calon ini barang itu ya api api ketemu ya rangkulan ngono tim suksesnya ya sing kadang-kadang menen ini la ilaha illallah lah ngelem awake dhewe kena apa sih kampanye ngelem awake dhewe kena apa kok dadak jawil-jawil eleke wong iku lha apa Apa sih? Jadi mangke wong NU neng, e, engko nek ana geger-geger wong NU neng sing kan. Mergo wong NU e teng tengah mriki. Jadi sampai orang sampai lamel Dukung dan dukung, lem mawon sing sampai dukung niku. woi iki hebat. Tak pitulute. Tapi orang usah kok tidak terlalu berlebihan memiliki ini ya ampun. ikut jahana mau coba pilih. Pilih. Jadi mungkin sampai nak milih ya milih sing paling apik nggak mawon, sing paling sopan tuh ya anu, kampanye mawon. Ya. Nggih. Mun setengah kali, yuk gak teko-teko kabeh sik. Lho, <laughs> nek kula niku pengangguran. Lah niki Pak Ganjar, Pak Hendi niki niki wonten ketua Kementerian Agama Jawa Tengah sing lagi untuk menteri anyar niki. <laughs> niki ndo duwe kafe kabeh diguri ini di gawean. Saya nganggur mau kula Ini Nek kula nganti subuh kali sampean wah paling seneng kulo. Kulo ketemu sampean seneng ngene. Wong ya Allah, <laughs> rakyat Indonesia niku terutama rakyat NU NO, apian ora. Dikon ngelesot ngono ya gelem. Ora dikeki ngombe blas ya tok. Wah aku ini tumpuk-tumpuk. La ilaha illallah wong kok apike ini? Iki nek pemimpine ngantekan ora bener jan keterlaluan tenan. Wong rakyate apike ini wargane api ini kok pemimpinnya ora genah, ora mikirno blas niku keterlaluan. Eh? Orang mau kualat karo wargane, tapi kualat karo pendiri pendiri NU NO niku tanda gambar mawon bukan pelukis profesional yang gambar mboten kiai kiai Ridwan kiai kiai blokon iku gambar nganggo sembahyang rong rakaat istikharah dikongkon istikharah karo kiai-kiai kowe bagian gawe tanda gambar saiki piye caramu carane wong kiai ya istikharah Istikharah nemu gambar kaya ngoten niku. Terus digambar. Niku hasil istikharah. Gambar niku. Saat niki niku anggen gambar tali mau digambar ngoten niku tok bloko-bloko. Mboten diitung. Biyen Ki Ridwan nalika gawe niki niku taline buhulnya itu 99 buhulnya 99 bintangnya 5 di atas 4 di bawah sedoyo ngadai makna semua tidak nuhudul ulama tapi nahdatul ulama nek cara cah santri nah doh masdar marrah wah oh, oh, oh. liyane ngombe aku pakai ngombe oh. Ora mentolo to aku model. Kebangkitan dulu Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Tapi diinteni kok enggak ada sing bangkit-bangkit. Oh iki mbok menawa ngenteni kiai ini. Lajeng Nahdlatul Ulama. Kok orang nuhudul ulama Padahal bangkit itu nuhudul ulama juga bisa. Kenapa memilih masdar marroh? Nah, ulama. Masdar marroh itu masdar yang mempunyai pengertian sekali. Maksudnya pendiri-pendiri itu NU itu ulama-ulama itu bangkit sekali saja. Orang kok bangkit terus turun nih, eh? bangkit turun nih, eh? enggak. Bangkit sekali untuk membangkitkan warga tanah air ini nah betul Mulane ya ono sing wani-wani karo NU wis meroi ngono ae kualat. Sing malati pendiri-pendiri lan wargane. Warga sing apian. mulai eh. kadang-kadang gregeten karo nol pemimpin-pemimpin sing bingungno rakyat iku gregeten kula. Wong rakyat iki marat ya gelem kok bisa diironi-ironi ngono lho kuwi wis ben marah kok bisa diironi-ironi kebangetan banget muga-muga awak dhewe mangke duwe pemimpin presiden nih. sing wedi karo Gusti Allah sing duwe welas asih kali, awake dhewe rakyat ini. Allahumma amin cocok nggih nggih Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa yarhamuna nek duwe welas asih kalih rakyat insyaallah apa-apa yang berkaitan dengan rakyat akan dipikirkan dan diusahakan kesejahteraannya kula kinten mekaten matur nuwun jenengan kersa mirengake kula kula dongaake mugi-mugi panjenengan wilujeng lahir batin tetap iman al Islam jembar sekine, kanggo ibadah ning Gusti Allah nggih sing diutang ndang iso nyaur utang Allahumma sing duwe durung duwe bojo muga-muga ndangake entuk bojo sing duwe wis duwe bojo muga-muga ora wayuh nggih <laughs> akhire muga-muga kula panjenengan tansah dipun paringi istiqomah kali Allah taala lan husnul khatimah wallahu yuwaffiquna ilama fi khairul islam wal muslimin khairu nahdlatul ulama wan nahdiyin wa khairu indonesia wa indonesiyin wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh